Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimin binikmatil imani wal islam ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yad'u ila darissalam ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد Amma ba'du Panjanipun para alim, para ulama, kiai ingkang tansah kawula antu-antu fatwa nasihatipun Bapak Ibu jamaah majelis zikir tahlil solawat majelis al-hidayah ingkang kawula hormati panjenipun Bapak Ki Haji Soni Parsono Sohibul Hajat Sohibul Bait ingkang kawula mulyakaken khususipun para pendengar pecinta radio Al Hidayah di mana suara kami dapat ditangkap yang saya banggakan, yang saya cintai. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah manfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Salawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat soho penderek ipun kandi pangajap mugi-mugi kita pinjang pikantuk syafaatipun Bapak Ibu jamaah dan pendengar radio Al Hidayah yang saya hormati saya berdoa mudah-mudahan yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan suara kami diberi sehat jasmani rohani umur yang panjang fito atilah rezeki yang banyak halalan toyiban putra putri zuriyah soleh solehah dan mudah-mudahan akhir dari perjalanan kita tertutup dengan derajat khusnul khotimah amin amin ya robbal alamin Bapak Ibu yang saya hormati tidak terasa sebentar lagi kita akan berganti tahun baru Insya Allah hari Selasa adalah permulaan tahun baru Hijriah. Artinya tambah tahun kita tambah umur. Semakin tambah umur jatah kita hidup ini sudah berkurang. Kita semakin tua. bulan yang lalu kula kemutan ngisi mriki Senin pertama untuk kula ngarep niku jek utuh niki ngisor rong minggu yang lalu kula jabut ke papat <laughs> dados kula anggere mangan kerupuk men kula cuwil lagi kula mut bab yang dicakot merucut Artinya ternyata kita ini semakin tua. Ngomong pelo. Kula niku anggere muni shot kalih perkewo. Sebab terkadang hurufe rong metu ning wis nyemprot. <laughs> hurufe dereng metu, idune wis muncrat. Tapi ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Nah Bapak Ibu yang saya hormati Umat Islam Terutama Amit Nyun Sewu Piantun Jawi Menawi ngadepi wulan Muharram Sasi Suro Tahun Baru Hijriah Menikah salah satu galipun tahun ingkang wingit mila menawi badhe Muharram utawi tahun baru Hijriah ngenten niki niki usum wong mantu setiap Ahad malam Ahad ulem niku mesti tapi mengke menawi sasi suro selama satu bulan niku alhamdulillah awake dhewe niku iso ambekan jarang ulem, jarang jagongan. Tapi mengkeh angger bar suro. kelenger melek, Undangan manten kali undangan pengajian. niko okeh undangan manten nih, Undangan pengajian niku mboten teko, niku ora rugi. Neng yen undangan manten tekotok terus bali niku rugi malah terkadang sing nyucokke niku angger nyumbang telung puluh hewu anak telu digawa kabeh nah apa sebetulnya bulan Muharram itu sasi suro binjang tanggal lima hari Selasa itu kita hadapi suro niku tembung saking asuro, Ada yang mengatakan asrotun. Enten sing ngomong asrotun, enten sing ngomong asuro. Tegese sepuluh. Mula wong Jawa niku angger sasi suro tanggal sepuluh niku dikeramatke. rawani apa-apa. Mula wong Jawa niku wanti-wanti, kowe aja lunga adoh sasi sura. Aja ngunggahke panuwun sasi sura, aja mantokke anak sasi sura, aja netakke anak sasi sura. Niku wong Jawa. Wong Jawa niku wanine sura niku mung meteng tok. <laughs> meteng niku ora nonton Mbah Sura mbah ora niku ora enek aturane. Sasi Sura utawa 10. Mula 10 niku gandeng wingit. Angger angka 10 niku dinggo jemeh. Mesti bluk wonang titene. Wes angger jemeh. niku angger 10 niku ora bakal ngasut. Wong kiyu-kiyune paling banter 6-6 mok. 6-6 kiyu-kiyu niku paling banter 6-6. Angger wis 10 bluk. Wis lemes. Begitu dikasut buka 10 ha ah, tutup. Ning yen songo wah niku mesti jelas ngasute. Nggih to. Mula enek sing jenenge wali songo wali sepuluh bluk gitu asing siji sunan kuning gitu bluk lah tanggal sepuluh suro ini memang kalau dalam konteks Islam ini bulan kemenangan jenengan yen mau sejarah-sejarah para nabi ini banyak diangkat derajatnya oleh Allah itu bertepatan dengan 10 Muharram 10 surah asura Asratun kemenangannya di situ para nabi-nabi niku Allah lah ning wong Jawa nggih gandeng hitungan Jawa niku pat-pat gulipat maju pat lima pancer kakang kawah diari-ari Dados nggak pakai hitungan seperti itu. Kalau kita kan tidak pakai pat-pat gulipat maju pat limo pancer. Karena kita berdasarkan surat Al-Ikhlas Tuhan kita Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kalau konsep Jawa sak ben blat papat lor kidul etan kulon niku wis enek sing sani, Ngoten le Mula Muharram sasi Suro niku wong Jawa enggak berkutik. Nah, seharusnya umat Islam sekarang memberi contoh. Budaya ya budaya, tapi keyakinan harus kita tegakkan. Ini Contoh Bapak Ibu menawi panjenengan mirsani sejarah sering kula cerita, Nggih. Lah sasi suro ini penanggalan nih. kalau sekarang kan 1400 pinten? 34 besok 35 ini penanggalan hijriah ini berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi Rian sing usul kata Ada yang usul penanggalan tahun baru Hijriah itu dimulai dari Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi usul niku kalah. Ada yang usul penanggaran tahun baru Hijriah dimulai ketika Rasul diangkat, Nabi ketika diangkat menjadi Rasul umur 40 kalah meleh. Ada yang berpendapat tahun baru Hijriah itu dimulai tahun 5 siji Masehi. Lahire Rasulullah kalah meleh. Lah yang tahun ini berdasarkan usulipun Umar bin Khattab radhiyallahu an tahun baru Hijriah penanggalannya mulainya hijrahnya Nabi saking Mekah dan Madinah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Mengapa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Niki. Padahal Nabi itu sudah berdakwah Nabi itu gesang ten Mekah kalih ten Medina itu lebih banyak di, Medina, di Mekah walaupun tidak terlalu lama selisihnya. Tapi perjuangan awal golowentah agomo itu di Mekah. Masya Allah. Nabi Rien Pak Bu kalau ada sebagian ahli sejarah mengatakan Nabi hijrah ten Medina, niku Amargo menghindari orang-orang kafir. Yang begitu dahsyatnya ingin membunuh Rasulullah dan menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Nah, dakwahnya Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, kulo sering matur. Nabi niku umpamanipun tesih gesang ngerti kelakuane umat sakniki mesti nangis guguk. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Mekah kan disebut muhajirin, orang Madinah disebut kaum Ansor. Nabi niku begitu hijrah langsung berdoa Pak Allahumma alif bena kulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam niki dungane nabi nalikane hijrah saking Mekah kan Madinah sebab atine ternyuh Nabi mohon digatok digatokke atine dierat ke antara kaum muhajirin dan ansor subhanallah minta diberi petunjuk hidayah keselamatan <coughs> sebab piansun ansor pak kok ngenten he wong muhajirin kowe sing orang duwe lemah tak kei lemah sing orang duwe omah manggono ning aku sing orang duwe modal tak modali masa Allah jenengan niki golek wong Islam sing muni ngonten susah Orang duwe lemah nyo tak kei lemah rane. Randi modal nyo tak modari ngoten iso enek niku Kanjeng Nabi ternyoh Pak Lu wong Islam niku anggere gelem dadi siji ngonten niku penake sak poli Lah yang terjadi sakniki lak mboten. Gusti Allah padha, Qur'ane padha, nabine padha, agamane padha. Mung sing beda ustate. Niku men geger kok, Pak. Remuk. Sing luwih nyenengke nggih enten. Gusti Allah beda, Qur'ane beda, nabine beda. Ning yen partene padha, bolong. niku lak nganyel kita niku mula kula sering matur sing dadekke wong Islam rukun niku terkadang zaman sakniki lak zamane edan nggih niku sok dudu agama lho malah sing dadekke wong Islam niku rukun niku nopo, pasopati wis niku pasopati wis anggere punten pasopati nika wis lha lha ora ora Muhammadiyah, ora MTA, ora DLI, wah, ora Islam, ora Kristen, ora Buddha, ora Hindu dadi siji. Garuda di wis ngoten niku. Masya Allah rukun ngombe sak plastik dumwang loro numpak sepur bareng urunan wah masya Allah nyeneng ke mangane urunan turune kelekaran senasib seperjuangan menggoro gara-gara pasopati bareng sing agamane padha ora iso rukun Masya Allah mula dipun terangaken al muslimu majubun bil muslimin orang Islam itu tertutupnya bukan karena orang lain Justru orang Islam itu sendiri Mula terkadang sing ganggu dakwahe wong Islam kuwi dudu wong kafir, sakniki malah wong Islam dhewe. Jenengan manggoleki wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha, wong Katolik niku ora bakal neraka-nerakake awake dhewe. Mboten bakal. Ning jenengan golek wong Islam sing ngafir-ngafirke awake dhewe, lha niku penting tlecekno. Hmm, nggih. Hmm, Ha wong liya ora gelem ngafirke malah wong Islam ngafirke. Jenengan wau solawatan, wah nganti enek mbrebes nangis donga niku lak jenengan. Wong Islam dhewe ngerti jenengan ngoten niku sok terkadang malah guyu kemekelen. Ngoten niku. Welalah ketok. Wong sak masjid tok neraka kabeh. <laughs> Wong arep ning neraka kok klothekan lho angel kita niku arep ning neraka jare klothekan. Masya Allah. Jenengan maca solawat ngenten iki wong Kristen, wong Hindu, wong Buddha, wong Katolik ra bakal ngomong bid'ah. Pun tak takoke. Jenengan maca solawat ngenteni wong Kristen, Hindu, Buddha, Katolik ra bakal neraka-nerakake. Neng wong Islam dhewe kelakon niku bid'ahke neraka-nerakake. Wong enten sing duweni pendapat selawatan niku bid'ah enten. Niku yo Islam dhewe sing wani ngomong ngonten niku. Ning bareng dangdutan ngonten niku napa enten dheweke ngomong bid'ah. Mboten enten. Dados selawatan ngenten niki karo goyang kaisar niku sok malah apik goyang kaisare. Nggih to. Napa melih goyang kaisar sing terakhir niku lak juki jaki juki jaki juk. <laughs> Kan niku malah sing seneng kayak banget niku. Kereta berhenti, juki jaki juki jaki juk. Hatiku gembira. juga lak jugete sulinge ngenten sakniki ngene. Pun. Niku malah ora nah sunah monggo <laughs> sunah monggo niku. Niku lho Bapak Ibu. Mula ketika Nabi niku hijrah dari Mekah ke Madinah, ini sebagian ahli sejarah juga mengatakan didawi Gusti Allah. Sebab wong Mekah mereka sudah banyak yang mengganggu dakwah Nabi. Mula alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah. Kulon jenengan dasarnya iman, nindake dawe Gusti Allah kanthi ikhlas harta kita culke bondo kita culken nyawa we kita culken hanya karena menuruti perintah Allah aqdu mujarajatan indallah derajat kita ini diunggulke diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah niki le Bapak Ibu. Wah, perjuangan Nabi itu sampai hijrah itu luar biasa. Diganggu. Mula kula sering matur Bapak Ibu. Kalau panjenengan menjadi orang pelaku dakwah, kalau dalam teori dakwah, dakwah itu prosesnya kan ada tiga. Ada da'i, ada meset, ada mat'u enek sing ke, enek sing ke, enek sing mendengarkan yang menerima penyampaian ini lah nabi niku dakwah sukses sampai membayangkan ahli sejarah mengatakan nabi dari Mekah ke Madinah dakwah prosesnya hanya 21 tahun Mang bayangke. 12 tahun Rasul di Mekah, 9 tahun Rasulullah di Medina, wafat di Medina. Selikur tahun kok iso balik ke yang orang yang tidak punya agama menjadi punya agama. Uang sing kelakuane elek iso jadi apik dalam waktu 21 tahun. Dan umur Nabi itu cuma 63. Insya Allah. Niki beda kalih Nabi Nuh. Nabi Nuh niku umure dawa ning umate sithik. Mung pinten pasang lanang wedok terus wedhus kalih kirik. Kalih kewan niku. Umure Nabi Nuh dawa ning umate sing sithik. Beda kalih Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad tuh umurnya cuma 63, tapi umatnya wah masa Allah. Wong jenengan dakwah selikur tahun kei wong sa RT niku durung karuan jenengan iso kok. itu. Napa melih jenengan selikur tahun kei wong sa Solo, oh abot. Insya Allah. Tapi Nabi dengan mudahnya 21 tahun menjadikan konsep masyarakat minat dulu mati ilan nur. Masya Allah. Lah niku sebabnya nopo to Nabi kok iso ngonten dengan beribu macam rintangan, dengan berbagai macam cobaan, Nabi kok bisa dakwah dengan sukses. Yang jelas Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk salah satu hamba Allah yang diberi spesialisasi oleh Allah dengan sifat-sifat tertentu. Di antaranya apa? Tablek. Menyampaikan amanah ora tahu goro. Sehingga dengan kejujuran dengan menyampaikan ini dakwah Rasulullah itu enak sekali Pak Bu. Wong Siti Aisyah niku kula gumun nalikane Kanjeng Nabi sedo. Siti Aisyah niku lak ditangleti kali sahabat. Kan Siti Aisyah akhlak Kanjeng Nabi niku pripun? Akhlak suami jenengan pripun? Mboten jawab malah nangis. Setelah itu dengan suara perlahan Siti Aisyah karena kulu amrihi ajaba. Masya Allah. Rasulullah itu sejuk. Seperti embun. Manis laksana madu. Lembut bagikan sutra. Saya tidak pernah melihat kekurangan di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mang bayangke to Pak Bu. Karo bojone urip sak omah, makan bareng, tidur bareng, gojek bareng, goleki eleke sing lanang kok ora kecekel. Ya Allah. Niku pamane sing mati kula. Jenengan takon karo bojo kula, "Lha eleke bojomu piye?" mesti jawabe nriti lho kebianget. Siji bojoku mangan akeh pertama niku. Yen turu ngorok karo mengkurep, wah niku pun masyaallah. Critakin ritil. Yen blonjo pelit. Siti Aisyah ini mencari kekurangan suaminya saja padahal satu rumah boten kecekel. Ini akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mulon jenengan solawatan gini inilah intinya jane mung siji. Muji Rasul. Intinya dan mereka Termasuk sekarang ada jamu ro, jamu niro, ada macam-macam jamuri. Itu intinya sebetulnya muji Rasul. Kenapa Rasul kok dipuji? Bukan karena badan wadaknya, tetapi karena akhlaknya. Ngonten lho Pak Bu. Mila perkara enten wong sing rong mudeng isine janji ki apa, isine simdudurur kuwi apa. Itu langsung sudah memfonis. Lah niku le sing mboten leres niku. Kalau pengen ngerti kowe melu solawatan, kowe duwe bukune, kowe mudhenga karepe utawa artine, nanti di situ akan kita dapatkan oh subhanallah akhlak Rasulullah luar biasa. Mang bayang ke Pak Rasulullah itu hidup 63 tahun. Pisan we ra warak. Gak pernah warak. Sing rawuh niki Insya Allah karolu karo luwene akeh warke. Pun Idul adhan wingi jenengan iwak mesti ngasek muka pun mas kena ini niku pun ngasek welalah lah ngasek mete-mete niku pun oke warke awake dhewe niki mula awake dhewe niki sing muji sapa to gitu. Rasulullah itu kalau kendala perut sakit itu karena apa lapar sakit awa dhewe anggir loro weteng kewareken kemlekeren ngasek dikerok karo entong gulegeen we kerok karo entong gulegeen we terus masya allah wong awak idw ini wis mangan warek ditawani lawe luwe enak langsung luwe dada anok napa mboten nganyel ke iku wis mangan warek banget lawe tempe wah ngasek gembrobes warek tawarineh kayak iwak luwe dadaan Neng ngangger mangan lawe iwak, tawani neh tempe, warak dadaan. Bedanya banyak kita dengan Rasulullah itu. Maka Allah itu ngendika wonten Al-Qur'an Bapak Ibu konsep dakwah Rasul niku nyenengke. Wa ma arsalnaka ila kafatalin nasi basyira wa nadhira walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Allah niku ndawi Gusti uh, eh, Kanjeng Nabi Muhammad kon dakwah dengan konsep basiron wanandiron. Sing ke dakwahmu kuwi jaan seneng. Yen wis seneng lagi diperingati, ditakuti. Sing penting wong niku seneng sih, Bar niku lagi disampaikan maksud. Lah jenengan sakniki napa nemoni to Pak? Ustaz-ustaz model ngonten niku sakniki. Ustad niki yen dakwah mboten basiron wa nandiron ning diwalik nandira wa basira. Dadi isine mung meden-medeni. Padahal ustate dhewe ra wedi lho lak nganyelke to niku. Wisine mung nerakake mbit ngah mbit ngahke. <laughs> Masya Allah. Pun jenengan angger ngrungokke ceramahe Sukima kuwi niku masyaallah niku insyaallah malah manfaatnya oke minimal jenengan dosane sudo. beda kalih ngrungokke ceramah kula ngene jenengan mboten bakal sudo dosa tapi kalau jenengan ngrungokke ceramahe Sukimo niku minimal jenengan insyaallah dosane sudo. amarga napa Bareng ngrungokke jenengan mesti astagfirullahaladzim ya Allah niku rung rampung lho jenengan wis muni astagfirullah rek. Jenengan rungokke sak jam astagfirullah ping keh banget jenengan. Astagfirullah ya Allah, Masya Allah. Astagfirullah. Kan malah apik to niku. Ngrungokke sak jam jenengan istighfar ping pira mawon. Jenengan ngrungokke ceramah kula napa tahu istighfar? Tapi ngrungokke dewa mesti Astagfirullah, ya Allah. Malah terakhirnya nak untuk bila lho aja. Terakhirnya malah bila ming dalika. Ya Allah milo Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Setelah Nabi diutus kali Allah, wes kowe pindah neng Madinah kono wae. Lah di Madinah itu pun Nabi tidak terlepas dari dakwah. Intinya sederhana. Setiap gerak langkah Nabi Muhammad itu hanya untuk Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pendengar pecinta radio Al Hidayah yang berbahagia. Sekarang tugas kula panjenengan sami nopo? Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi alaihi wasallam wafat. Sakniki awake dhewe duwe tugas abot. Kalau Rasulullah itu dulu berdakwah, niku sing musuhi Kanjeng Nabi niku wong kafir. Tapi sakniki awake dhewe dakwah terkadang sing musuhi ora wong kafir tok, orang yang sepaham dengan kita atau notabene podo islamewe memusuhi. Masya Allah. Napa mboten ngeri niki, Pak. Mila dipun terangaken munibina ilahi wa taqwa wa aqimushalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladzim farihun. Orang itu terkadang tidak bangga dengan Islamnya, tapi dia akan bangga dengan golongannya. Mula anggar pengajian orang menurut Gusti Allah, orang menurut Nabi, tapi menurut organisasi kung ini. Masya Allah. Ini loh Bapak Ibu yang perlu kita pahami. Mula <coughs> Kanjeng Nabi ngendika balighu ani walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun kamu paham satu ayat. Artinya awa dhewe sakniki duwe kewajiban neruske perjuangane Rasulullah walaupun kita hanya modalnya satu ayat. Dan mriki niki sing paling abot. Masya Allah. Milo Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saya hormati. saat niki konsep awak dhewe niku manut dakwah Nabi. Carane pripun? Nabi niku dakwah penak penaan Kecuali ketika Allah, ketika Rasul, ketika Islam disinggung. Wow, Nabi itu tidak pernah lari. Rasul itu konsepnya tidak pernah mencari musuh dan tidak pernah lari dari musuh. Golek musuh orang tahu ini yen enek musuh ditandangi. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milo, Bapak Ibu sekarang dengan tahun baru Hijriah ini konsep dakwah kita lebih giat lagi. Seperti majelis taklim al-hidayah ini alhamdulillah sudah mendirikan di mana-mana. Anak cabang ke sana kemari wah sudah masya Allah banyak sekali. Ini bukan karena apa-apa, tapi ini lembaga dakwah. Boleh, monggo. Yang penting untuk syiar Islam selesai. Lalu yang bab dua, Bapak Ibu yang saya di, yang saya hormati, mengapa tahun baru Hijriah ini oleh Umar bin Khattab itu konsepnya dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini menurut Profesor Dr. Zaidan disitulah awal muncul kemenangan Islam dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Medina. Disitulah muncul awal kemenangan Islam. Maka setelah Nabi pindah ke Medina, Islam kok kok wah brul Berita ini terdengar oleh orang-orang kafir di Mekah. Maka orang kafir pun ada yang ngutus golongan munafikin ke Medina untuk menghancurkan Rasulullah. Tetapi orang Medina sudah tidak bisa. Karena Islamnya sudah kuat, syariatnya dipakai, hukum Quran berjalan, masyarakatnya damai. Masya Allah mila jeng ben angger jenengan sakit munggah kaji jenengan akan beda merasakan antarane penduduk Mekah kalih Madinah itu bisa merasakan subhanallah dari Mekah jenengan terus nanti pindah ke Madinah atau kalau gelombang awal di Madinah dulu lalu ke Mekah antara penduduk Mekah dan Madinah itu sudah berbeda jauh adabnya sudah berbeda jauh budayanya. Yen cara kasare Mekah niku nandure, Madinah niku ngunduwe garek penake. Maka ketika hijrah Nabi berdoa Allahumma alif baina kulubina, wa aslih zata bainina wahdina subulas salam. Terima kasih ya Allah, ya Allah, jadikanlah hati-hati mereka itu lembut. Mereka bisa bersatu. Jadikanlah hati mereka itu terpaut dan mereka bisa bersatu. wah dinasubulah salam dan berilah hidayah, petunjuk keselamatan ya Allah. Subhanallah luar biasa. Lah sakniki kumat melih. Setelah Rasul meninggal, waduh pun. Masya Allah saya itu punya buku pak kecil sekali segini nih niku bukunya tentang judulnya bidngah bidngah yang ada di negeri kita niku dicatat termasuk nopo bidngah masjid kali bidngah salat bidngah masjid siji masjid yang nenten tulisannya Arab niku bidngah niku neng kok dwe kalau kalau teliti betul kok rawani ke masjid enek mike. Kok rawani ke niku kalau teliti kok rawani Terus yang kedua, masjid enten beduk karo kentongan. Niku ngake. Orang kalau paham, utmu ila sabili robika bil hikmah wal mu'idotil hasanah wajatil jatilhum ya hasan. Hikmah niki lak dawe Allah dumateng nabi supaya nabi dakwah nganggo cara karepmu sing penting wong mudeng. Maka bil hikmah ini dakwahnya wali, Pak. Termasuk Jingben sasi suron niku lak keraton lak ngarak Kiai selamat to niku. gitu. Niku janjane paisan. Kiai selamat neng ngarap wong-wong ngetot ke neng buri, karpe pujonggorien yen kue melu Kiai selamat sanepan. Termasuk muludan. Ya, kalau kita kan bahasanya maulid, tapi orang Jawa kan susah, Pak, muludan. Muludan ya wong Jawa susah mulutan nonton. Itu pun bil hikmah meringeti lahirnya Kanjeng Nabi di konsep ke sekaten. Sekaten tembung saking saha daten tapi kalau orang pikirannya sempit, ya gak gampang ngomong wong nabi ora tau sekatenan kok. Itu nggih ya iso. Ngoten lho, Pak. Termasuk kentongan beduk niku lak jen jane para wali. Dhisik dikeki kentongan, tong tong tong tong glocah, masjide jek kotong. Dong ora percaya, dong ora teko, tambahi gen bianter deng deng jek sedeng lho, Cah. Karepe lak Mula mboten enten kentongan kok prek, prek prek prek niku ora enek. Niku dakwah jane. Ning yen ditembungke ngah ya iso. Tapi yen sithik-sithik ngah mik niki ya ngah padha wae. Oh, sebab Nabi Rin ra tau nganggo mik. Nggih to? Tapi konsepnya ini bukan konsep syariah, tapi konsepnya konsep dak dakwah ini harus dipahami. Maka tahun baru Hijriah itu tidak terlepas penanggalannya itu dari permulaan konsep dakwah Nabi menjadi sebuah kemenangan karena dakwahnya. Mila kok mboten dijikoke Isra Mi'raj e? karena Isra Mi'rat itu bukan kemenangan dakwah. Mboten dijikoke Rasulullah diangkat jadi rasul karena itu bukan konsep kemenangan dakwah. Tetapi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Medina, ini konsepnya 100% berisi tentang pesan dakwah. Mula Nabi di Isra Mi'raj, Nabi di uh, hijrahkan dari Mekah ke Medina. ini hubungannya dengan dakwah. Mula usule Umar bin Khattab yang tahun baru Hijriah ini konsepnya dakwahnya Rasul dari Mekah ke Medina banyak yang memakai ini loh Bapak Ibu Milo Monggo jing tahun baru Hijriah ini tahun baru wong Islam kita gunakan kita besarkan manfaatnya kita jadikan sebagai konsep dakwah seperti tadi majelis taklim alidayah ten keraton okay bahkan mau dihadiri beberapa raja. Ini alhamdulillah. Niki mungkin dihitung bid'ah, ya bid'ah meneh lho. Niku lak nganyel gitu niku. Bukan karena ini syariat tapi ini konsep dak dakwah. ngonten lho Bapak Ibu, termasuk bidngah, masjid, bidngah, salat sakniki pun enten bukune kula duwe. Di antaranya napa? Bar salat muni alhamdulillahirabbil alamin niku jenengan yen mirsani pondok-pondok sing kuno seperti hari Ahad kemarin saya ke Termas. Habis sholat ya imamnya ya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus Alhamdulillahirrabbilalamin Langsung Astaghfirullahaladzim Bar sholat muni Alhamdulillah Ini ten buku pak Kulon duwe Ini ku dibit ngake Ya Allah lah munine alhamdulillah ten pundi? yo ya aja bar salat misale ngoten. Lah ngopo? Ya pas mlaku. Niku Nabi yo ya ora tau nuntun. Nabi nuntune alhamdulillah ten pundi lak mboten jelas to, Pak. Mung Nabi wis tau ngekeki gambaran arep tumindak muni bismillah rampung alhamdulillah. Gampang to niku. Wong maling niku yang gerak kecekel ya alhamdulillah kok. Gitu, wirid alhamdulillah kok mosok bar sholat ini alhamdulillah abad banget saya dulu waktu mahasiswa bapak ibu saya kan rohaniawan di komplek lokalisasi silir saya dengan Bu Hilal, Bu Hilal Kauman itu yang Islam saya, yang Kristen ada, yang Hindu ada sendiri waktu Ramadan pernah saya tanya Ramadan yang ini sepi no mbak nggih sepi pak lah terus piye mbok dioke-oke badai. nggih kula nggih poso lho melu poso Neng kira-kira bengi untuk piro. Nggih rakyat yang loro alhamdulillah lah Pak. Lumune alhamdulillah lho Pak niku. rakyat yang loro alhamdulillah niku Masya Allah. Apa meneh bar salat nih alhamdulillah. Tapi saat niki basa bidngah ngah ngoten niku. Masya Allah ting terasa. Mula kita esok ben swarga niku sing ini mung sithik tok, Pak. Nggih. Lha sakniki kabeh wong dong bit ngah neraka kabeh kok pripun bar salat salaman bid'ah kula nggih bukune niku. Nabi ra tau nuntunke. niki pertanyaannya begini, kalau Nabi tidak kei, apa ya Nabi nglarang? Ngonten men lak jane penak to niku. Wong niku mau kaya ndi Nabi larangin ndi ngoten nggih mboten kecekel. Maka Bapak Ibu, tahun baru Hijriah ini sebetulnya konsep tahun dakwah. Mila monggo semakin kita tambah umur, dakwah ampun semakin melempem. Dakwah semakin giat, semakin semangat, insya Allah hidup kula panjang, sami semakin barokah. Perkara uang aja ngomong ngenten aja ngomong ngonten niku mboten masalah timbang ra ngomong. Malah sing gedhekke awake dhewe nek jan-jane wong sing model ngonten niku to. Yang penting monggo penanggalan tahun baru Hijriah dari Umar bin Khattab yang sekarang kita pakai ini penanggalan dalam konsep dakwah. Sebab Nabi hijrah saking Madinah, saking Mekah ke Madinah, ini hijrahnya Nabi adalah hijrah konsep dakwah. Lah itulah Bapak Ibu, mari kita pahami tahun baru Hijriah niku mboten wingit. Sasi Muharram niku mboten sasi sing medeni, tapi malah sasi sing berkahi. Nabi Adam ketemu kali Ibu Hawa 10 Muharram ten Jabal Rahmah. Nabi Yunus metu saka iwak nun 10 Muharram. Nabi Daud kekuatannya hilang dikembalikan oleh Allah 10 Muharram. Nabi Yusuf difitnah masuk penjara keluar 10 Muharram. Jadi tidak ada alasan Muharram ini bulan wingit mboten nenten tapi dalam Islam justru bulan kemenangan, kemenangan dakwahnya para nabi dan rasul. Dakwah nabi dan rasul dimenangkan oleh Allah kebanyakan tanggal 10 Muharram. Termasuk hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, penanggalan tahunnya pun digunakan oleh umat Islam sebagai tahun dak dakwah. Mekaten Bapak Ibu yang kami sampaikan, Mudah-mudahan pertemuan ini bisa manfaat masalah kafir dini wa dunia wal akhirat. Selamat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan semakin banyak umur, semakin panjang umur, semakin banyak amal kita, amal soleh kita, masalah kafir dini wa dunia wal akhirat. Marilah majelis kita tutup dengan bacaan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al imin minhum wal ambat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qatil hajat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa wa ala wa sahbihi wa baraka salam Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha wa jil hayata ziyadat lana fi kuli khair jil madarhatana min kuli syarr Rabbana antina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wa walhamdulillahi rabbil alamin akhiru kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh